Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang marfu'atul asma. Yang lebih khusus kita membahas atau melanjutkan pembahasan tentang khobar inna dan saudari-saudarinya. Baik, eh, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki ya pembagian tentang khobar inna ya, khobar inna akan tetapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya pembahasan ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan tentang khobar yang pada mubtada ya sehingga antum semuanya kami sarankan untuk menengok kembali atau memurajaah kembali pembahasan tentang khobar ya khobar pada mubtada. Baik, khobar inna dia terbagi menjadi dua yaitu mufrad dan murakkab ya mufrad dan murakkab. Akan tetapi sekali lagi juga kita perlu sampaikan mufrad di sini bukan berarti mufrad yang merupakan teman dari musanna ataupun jamak, akan tetapi mufrad di sini adalah bentuk mufrad yang merupakan teman dari murakkab. Ya. Kalau boleh kita sederhanakan, maka yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah yang terdiri dari satu kata saja. Ya, adapun murakkab dia terdiri dari dua kata atau lebih. Baik, e, untuk yang murokab dia masih terbagi menjadi dua yaitu syibhul jumlah dan jumlah ya, syibhul jumlah dan jumlah. Nah, pembahasan ini pun telah kita sampaikan sehingga sekali lagi perlu kami sarankan untuk merujuk kembali pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Syibhul jumlah ini terdiri menjadi dua kelompok ya terdiri dua kelompok yang pertama adalah jar majrur yang kedua adalah dorob dan mudhof ilaih ya adapun jumlah dia ya terbagi menjadi dua yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sehingga kalau boleh kita ringkas maka macam-macam khobar inna dia ada lima yang pertama yaitu mufrad, yang kedua itu jar majrur, yang ketiga dorob dan mudhof ilaih, yang keempat jumlah ismiyah dan yang kelima adalah jumlah fi'liyah. Baik kita sebutkan contohnya misalnya untuk yang bentuk mufrad ya sebagai contoh misalnya innal jannata hakun ya. Nah, hakun di sini dia adalah khobar inna dan dia marfu ya dan dia marfu karena merupakan khobar inna ya khobar inna dan dia marfu bentuknya adalah mufrad maka ciri rofaknya adalah dengan dhammah ya sehingga innal jannata haqqun Kemudian contoh yang jar majrur misalnya innallaha fis sama ya innallaha fis samai ya fis sama dia adalah ya jar majrur dia adalah jar majrur ya fis sama Nah, di sini karena dia merupakan bentuk murakab maka dia kita anggap dalam keadaan ya ropa atau di mahalli rofin ya atau dianggap dalam keadaan ropa dan dia merupakan khobar dari inna ya fisama ya fisama susunan fisama yang merupakan jar majrur dia adalah khobar dari inna kemudian dorof dan mudof ilaih ya dorof dan mudof ilaih nah, sebagai contoh misalnya wa annal faraja ma'al karbi. Di sini ma'al karbi ya, ma'a dia adalah dharafnya al karbi dia adalah mudhaf ilaihnya. Baik, kemudian eh, contoh dari jumlah ismiyah ya. Perlu kita sampaikan dan ini sudah kita sampaikan pada pembahasan terdahulu bahwasanya jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim ya. Contohnya misalnya inna umara waladuhu salihun. Nah, waladuhu salihun dia adalah jumlah ismiyah yang merupakan khobar dari inna. Baik, eh, kelompok selanjutnya adalah jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Sebagai contoh misalnya innallaha yara. Nah, yara di sini dia adalah jumlah fi'liyah yang merupakan khobar dari inna ya. Kalau isim inanya lafdul jalalah Allah, kalau ya, khobar innanya adalah jumlah fi'liyah yaitu yara. Baik, itu adalah kelompok-kelompok dari khobar inna. Sekali lagi, ya, untuk memahaminya kami sarankan untuk memurojaah kembali pembahasan tentang khobar.